وفي الحديث سل من قطعك وأعط من حرمك wa'fu amman zalamak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sil man qata'at sambunglah rahim kamu orang yang sengaja memutus hubungan dengan kamu sambunglah orang yang sengaja memutus hubungan dengan gak kamu. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Bullu arhamakum walau bisalam." Bahasailah keluarga kamu, rahim kamu walaupun dengan memberikan salam kepada mereka. Jangan tidak berhubungan sama sekali walaupun dengan ucapan salam. Kalaupun masih ada unek-unek dalam hati, maka jadilah orang yang bisa menyembuhkan itu unek-unek yang tidak baik dalam hati kamu. Caranya adalah bermusafahah, bersalaman, tentunya yang tidak diharamkan oleh Allah antara ajnabi dan ajnabiyah. Bersalaman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasafahu yadhhabul ghil min qulubikum." Saringlah kamu berjabatan tangan, maka akan hilang dendam kesumat daripada hati kalian semuanya. Sil manggotaak. Adapun menyambung silaturahim itu adalah bukan saling membalas. Hah? Dalam hadis Nabi juga bersabda, "Laisal wasilu bil mukafaah, innamal wasilu idza gata idza guti'at rahimu wasalaha bukanlah orang yang dikatakan menyambung silaturahim itu adalah yang balas-balasan kalau nggak nyapa ya aku nggak nyapa kalau nggak mau baikan ya aku nggak mau baikan tetapi orang yang menyambung silaturahim itu kalau diputus justru dia menyambung dia perlu kesabaran ya, perlu kesabaran orang itu kalau mau sampai sama Allah itu perlu kesabaran kok kita lihat para ambia dan para mursalin mereka itu juga mengalami gangguan kesabaran itu bukan karena penyakit yang menimpa kepada kita juga tapi kesabaran daripada gangguan keluarga daripada gangguan masyarakat itu juga ada kalau Nabi Ayub alaihissalam Allah jadikan dia uswah Allah jadikan contoh dia adalah seorang yang sabar terhadap penyakit yang diberikan kepada dia tetapi ketahuilah ulul azmi mereka dijadikan oleh Allah contoh bagaimana mereka orang yang sabar karena gangguan masyarakat sekitarnya bagaimana Nabi Nuh dalam waktu yang sangat panjang setiap berdakwah dipukuli Sampai pingsan, sampai berdarah-darah. Tapi beliau sambil mengusap darahnya mengucap mengucapkan Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitulah Nabi Musa bagaimana Bani Israel mengkhianati Nabi Musa dengan bermacam-macam. Tapi Nabi Musa tetap sabar membimbing mereka. Begitu juga Nabi Isa, bagaimana Nabi Isa yang dituduh macam-macam. Sampai dikejar-kejar mau dibunuh sampai akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Huh? Nabi Ibrahim juga demikian bagaimana mengalami fitnaan daripada Namrud sampai akhirnya menyendiri bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya dan macam-macam. Sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana teror dari keluarganya, bagaimana teror daripada sukunya, teror daripada bangsa Arab saat itu. Berapa banyak pengikut beliau yang dibunuh sampai hijrah ke Habasyah, sampai hijrah ke Madinah, sampai akhirnya terjadi banyak peperangan karena kekejaman mereka untuk membela diri sampai akhirnya Allah memberikan bantuan. Itu semuanya adalah satu gambaran bagaimana kesabaran terhadap masyarakat sekitar kita. Begitulah juga pengikut Rasulullah akan terjadi. Ah, karena itu janganlah kita menjadi orang yang menghadapi itu dengan kebodohan, tapi hadapilah dengan kesabaran. Karena sesungguhnya di saat-saat itulah kamu akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silman sambung orang yang memutus kamu. Wa'ati man haramak, kasih orang yang tidak memberi kepada kamu ada orang nggak mau yang cuek dengan kamu, tidak mau membantu kamu, bantu dia. Wah dia nggak pernah baik sama kita, kita nggak akan balas kebaikan kepada dia. Tidak. Nah, justru itu pahala besar bagi kamu. A'ti man haramak. Orang yang justru dia pelit kepada kamu, kasih. Orang yang justru dia tidak mau membantu kamu, bantu kalau dia memerlukan. Wa'ati man haramak. Wa'fu amman dolamak. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Orang yang mendolimi kamu dan mampu, kamu membalas, kamu maafkan, disitulah kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah memuji orang-orang yang pandai yang dia selalu menahan amarahnya. Memaafkan manusia yang bersalah kepadanya dan Allah itu senang dengan orang yang banyak berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan. Tuh lihat bagaimana. Nah, karena itu, jadilah kita orang yang bisa memanfaatkan momen, saat, di mana kita mendapatkan pahala besar dan derajat di Allah yaitu ketika datangnya satu gangguan dari masyarakat sekitar atau keluarga kita eh, kita bersikap dengan yang bijak yaitu mensilaturahim memberi kemudian memaafkan dengan demikian maka kamu akan mendap sudah menjadi berperangai berakhlak dengan akhlak nubuah akhlak nabawiyah kamu akan berakhlak dengan akhlak kenabian akhlaknya para mursalin para rasul dan sehingga kamu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala wallahu